Pak Rompang. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku bilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan ah, dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Ah, Aku berjanji di Bukit Perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di Bukit Perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, indah Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara dan Aki Sangkala menuju rumah Mak Rompang. Ketika mereka tahu bahwa Kinah, anak Kijaro dibawa lari Mak Rompang ke sana. Namun rumah Mak Rompang itu tidak semudah mencari rumah penduduk biasa. Karena rumah itu tidak akan tampak oleh manusia, kecuali manusia berilmu tinggi. Ketika kedua manusia sakti itu sampai di sana, mereka dihadang oleh Ganjar. Bahkan Ganjar seolah-olah tidak mengenal mereka. Lalu ketika Aki Sangkala mencoba menyuruh Ganjar mundur dari pintu masuk, Aki Sangkala tidak sanggup karena Ganjar sudah diberi kekuatan ilmu oleh Mak Rompang untuk menjaga siluman itu selama dia tidur siang hari. Namun, ketika Batara mengusir Ganjar dengan kekuatan ilmunya, Ganjar tidak dapat menahannya. Dia terjungkal sehingga Batara dan Aki Sangkala dapat melewati pintu rumah Mak Rompang dengan leluasa. Lalu dengan cepat mereka membawa Kinah dari rumah itu karena Kinah dalam keadaan terluka parah. Ah, letakkan di sini saja. Sebaiknya di dalam kamarnya, jaroh Biar anakmu enak badannya. Ah, baik, baik, Ki. Ah, terus, terus bawa ke dalam Batara. Iya, Ki, iya. Nah, di sini. Iya. Ah, uh, aduh. Ah, ah. ah, tenang. Tenang. Aku akan mengobatimu. Eh, eh, terima kasih. Oke, terima kasih. Mahaki, tampaknya Kina terluka parah. Eh, iya, dia terluka parah. Apakah masih bisa disembuhkan? Ah, sulit. Tapi akan aku coba. Ah, Aki, Aki, oh, aku memutahkan darah segar, Ki. Ah, tenang, tenang, tenang, Jaro. Aku akan mencoba mengobatinya tidak ada harapan lagi, Aki. Karena Kina telah terkena pukulan maut dari Mak Rompang. Ah, iya, aku melihat dadanya membiru dan bengkak. Aki salah. Saya tidak perlu diobati. Percuma, saya tidak akan sembuh. Kina? Uh, ah, betul, Abah. Saya tidak akan sembuh. Percayalah. Uh, Kau akan sembuh, Kina. Uh, Ah, aku akan mengobatimu sekarang. Tidak usah, Ki. Tidak usah. Kina, ah. ah. ikutilah apa kata Adi Sangkala. Aduh. Kina. Ah, Kina. Kang Batara. Iya, aku. Saya saya mengucapkan terima kasih pada Kang Batara karena Kang Batara telah menolong saya. Kina, uh, jangan banyak bicara dulu. kau harus tenang, kau harus istirahat. Iya, saya harus bicara, Kang, karena karena inilah untuk terakhir saya bicara. Kina, uh, ah, Kina, Kang, Kang Batara. Sari pasti untuk membawa saya ke, ke kampung Kang Batara kan. Iya, iya. Supaya kamu cepat sembuh, ya. Saya tidak bisa ikut ke kampung Kang Batara karena uh, karena saya sudah tidak sanggup kan. Tapi uh, ah, tapi saya ingin bahwa Kang Batara mencintai saya. Tapi Kina, ah, yang saya tunggu hanya itu. Uh, uh, uh, saya ingin mendengar bahwa Kang Batara mengatakan bahwa Kang Batara mencintai saya. Uh, uh, uh, uh. Katakan saja Batara, karena dia akan mati. Betul begitu, Aki. Betul, katakan Supaya dia tidak penasaran. Kang. Uh, Kina, aku mencintaimu. uh, betul itu, Kang. Aku bicara sungguh-sungguh. Oh, terima kasih. Saya, saya tidak penasaran lagi. Saya juga, Kang. Saya mencintai Kang Batara. Saya Cinta saya, cinta kita tidak akan terwujud karena ah, karena perempuan itu telah memukul saya. Tolong, tolong balaskan kekejamannya itu, Kang. Iya. Oh. Akan aku balaskan sakit hatimu, Kina. Oh, terima kasih, Kang. Terima kasih. Kang Batara, pegang lapak tangan saya erat-erat. Kina. Lakukanlah, Kina. Kang Batara. Oh, iya, Batara, iya. lakukanlah. Ah, iya, iya. Terima kasih, Kang Batara. Ah, saya bahagia. Walau ini yang terakhir bagi saya. Abah, terima kasih telah menjaga dan merawat saya sejak kecil. Ah, Aki sangka. Ah, ah, ah, ah, ah. Kina. <laughs> Anakku. Kenapa harus Kina yang dibunuhnya? Apa salah gadis ini terhadap Marompa? Aki kalah. Anakku akhirnya meninggal, Aki. Ya, kita terima saja kejadian ini, Jarum.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 Kang Ganjar biarkan mereka masuk kemari. Sehingga dia membawa lari tawananku. Aku tidak bisa menghalangi mereka, Rompang. Tenaga mereka hebat sekali. Sehingga aku terlempar ketika salah seorang di antara mereka memukul aku. Siapa mereka? Berapa banyak mereka kemari? Uh, aku tidak kenal dengan mereka. Tapi mereka berjumlah dua orang. Hmm. Sebenarnya Kang Ganjar kenal dengan mereka. Tapi di hadapanku, Kang Ganjar pura-pura tidak kenal. Sungguh, Rompang. Aku tidak kenal dengan mereka. Hmm. Kang Ganjar kenal dengan mereka. Sungguh, aku betul-betul tidak kenal dengan mereka. Aku sebutkan siapa mereka itu. Walau kau sebutkan nama mereka, aku pasti tidak kenal. Kalau begitu, aku sebutkan saja. Silakan. Kedua orang itu laki-laki bukan? Iya. Yang seorang masih muda dan yang satu lagi sudah tua. Betul? Yang tua bernama Aki Sangkala. Aki Sangkala? Oh, bukan laki-laki tua itu memang bernama Aki Sangkala. Ah, aku kenal dengan Aki Sangkala. Tidak mungkin dia yang datang kemari. Aku tidak ada urusan. Apakah Kang Ganjar kenal atau tidak? Nah, yang seorang lagi bernama Batara. Hah? Kau jangan mengada-ada, Rompang. Memang, kedua orang itu yang datang kemari. Ya, aku kenal keduanya. Sedangkan yang datang itu bukan mereka. Memang mereka. Bukan mereka. Memang mereka. Itu sebabnya Kang Ganjar mengizinkan mereka masuk kemari. Lalu membiarkan mereka membawa Kina dari rumahku ini. Oh, jangan menuduhku begitu, Rompang. Memang itu yang terjadi. Sehingga mereka berhasil membawa tawananku dari rumah ini. Kau sudah keterlaluan. Kamu yang sudah keterlaluan. Kamu yang sudah seenaknya saja di rumahku ini. Padahal kamu aku perlakukan dengan istimewa. Kamu sudah aku perlakukan seperti kekasihku sendiri. Kamu bahkan sudah seperti suamiku sendiri. Tapi kini kamu biarkan orang lain masuk ke rumahku. Mentang-mentang kamu kenal dengan mereka. Bahkan kamu izinkan kedua orang itu membawa tawananku dari rumah ini. Ah, kau, kau, kau memang pantas untuk diusir dari sini. Oh. kenapa tiba-tiba jadi tua? kulitnya, kulit mukanya jadi keriput. Tangannya jadi keriput Sedangkan matanya melotot merah. Apa yang kamu lihat? kenapa kamu melongo melihat aku? Uh, uh, uh, uh. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tiba-tiba berubah bentuk seperti ini? Tidak ada yang berubah. Aku masih seperti dulu. Seperti pertama aku kenal kau. Aku masih bernama Rompang. Aku masih bernama Mak Rompang. <laughs> Perempuan ini bertambah tua. Dia semakin bongkok. Bahkan ini bertambah bongkok. Ganjar, kau masih suka padaku. Kau masih mencintai diriku. Oh, oh, kau, kau pasti bukan rompang yang aku kenal. Kau pasti orang lain yang mencoba menipu aku. Sejak pertama, kau sudah tertipu olehku, Ganjar. Kau sudah tertipu olehku. Kau, kau bukan rompang yang aku kenal. Kau pasti siluman. Kau pasti makhluk jahat yang akan membunuhku. Aku memang rompang yang kau kenal. Aku bukan jahat. Tapi kau telah menipu aku sehingga kau harus aku bunuh. Ah, aku akan lari. Perempuan tua ini pasti tidak akan bisa mengejar aku. Oh, kau tampar aku. Apakah kau pikir aku tidak bisa menamparmu? Huh? Kau sudah keterlaluan perempuan peot. Ini rasakan tamparanku. Kenapa tiba-tiba saja yang tinggal hanya kepalanya? Oh, ya, kemana badan perempuan tua itu? Kau aneh melihat wujudku seperti ini. Oh, oh, aku harus lari. Aku sedang berhadapan dengan makhluk aneh yang mengerikan. Nah, ini kepala perempuan itu melayang mendekatiku. Iya, aku harus lari. Aku harus lari. Kau tidak akan bisa lari dariku, Banjar. Kau, kau, kau sudah menghadangku lagi. Oh, oh, kepala perempuan tua ini tidak ada di hadapanku. Kau tidak akan bisa lari dariku, Ganjar sebelum kau menerima hukuman yang setimpal. celaka. Kemana saja aku melihat yang tampaknya kepala perempuan tua ini. Apakah, apakah aku sedang bermimpi? Ya, mampus ya kau. Huh. uh, uh. Hanya dalam satu kali pukul, maka tubuh Ganjar melintir melayang jauh di udara. Bahkan tubuh itu semakin jauh menembus langit malam. Dan ketika tubuh pemuda itu menembus kabut tebal yang menyelimuti rumah Mak Rompang, tiba-tiba saja langit menjadi terang. Suasana yang semula malam tiba-tiba berganti dengan pagi. Sedangkan tubuh Ganjar terhempas di semak-semak di dekat tumbuhan pohon kemboja yang menutupi kuburan kepala Mak Rompang. Kanjar tergeletak di semak-semak itu dengan mulut mengeluarkan darah segar. Sementara wajahnya tampak menahan sakit yang luar biasa. Kanjar mencoba untuk berdiri, tapi dia tidak kuasa bergerak. Bahkan ujung-ujung jarinya pun tidak bisa digerakkannya. mati lagi di sini. Eh, eh, eh. Siapa kau sebenarnya? Akulah yang dikuburkan di dalam kuburan ini oleh Kijaro dan Batara. Namun kau dan bapakmu membebaskan aku dari dalam kuburan laknat ini. Oh. Sehingga kepalaku bisa bebas merdeka lagi. Kemana aku suka? Oh, jadi jadi ke, kepala muka yang kau keluarkan dari dalam kubur itu? Betul, Ganya. Oh, eh, eh, aku, oh, berarti aku sudah menolongmu. Kenapa? Kenapa kau aniaya aku seperti ini? Karena kau melepaskan gadis yang aku tawan di rumahku. Aduh, abah, tolong.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 Atara dan Kicaru. Kemarin siang bertemu dengan anakmu di sini, di sekitar kuburan ini. Nah, dia kemarin siang tidur di bawah pohon kemboja itu. Ah, lalu kemana dia pergi, Aki? Dia pergi ke rumah perempuan itu. Perempuan mana? perempuan yang kepalanya kau gali dari dalam kuburan ini. Hah? Jadi, jadi... Perempuan itu sekarang sedang mengacau di desa kita ini. Kau sudah lihat bagaimana Kina sampai tewas di tangannya. Ya, seharusnya kau dan anakmu tidak menggali kuburan ini. Atau seharusnya kalian kembalikan kepala yang kalian kali itu ke dalam kuburan ini. Sehingga siluman perempuan itu tidak menggana seperti sekarang ini. Ah, sudah kami usahakan Akikala, tapi tidak berhasil. Bahkan rambut kepalanya saja tidak dapat kami temukan, Ki. Bagaimana kalau sekarang ini kita pergi ke rumah perempuan itu? tidak akan bisa, Kuta. Tapi aku Ki. Uh... Eh, tunggu. Huh? Jangan melangkah dulu. Ada apa, Ki? Kau perhatikan di bawah pohon kemboja itu. Pohon kemboja yang mana? Tempat anakmu kami temukan kemarin siang. Nah, seperti orang tidur di bawah pohon kemboja itu. Jangan-jangan anakku, Ki. Hah? Mari kita ke sana. Oh, Ganjar. Wah, oh, Ganjar. Jar, kenapa kau tidur di sini, nak? Percuma kau bangunkan. Jar, anakmu sudah mati. Hah? Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan?